Jalla biwujudi asari ala wujudi asma'i wa biwujudi asma'i ala subuti awsofi wa bi subuti awsofi ala wujudi zati. id mukhalun ayyakumal wasfu bi nafsi Jalla gawe petunjuk sapa Allah taala. Jalla gawe petunjuk sapa Allah taala diwujudi asari kelawan wujud anane asar, anane labet-labet ciptaane Allah. Dalam nunjukno sapa Allah taala diwujudi asari kelawan wujud anane labet-labet kekuasaane Allah, taufiqline Allah. Ini waktu segini Quran fangzur ila asari rahmatillah. Asar iku bekas utawi ya sapa ya? kados tanah ger diinjek terus bekas injekan wong Arab dari napa? Asar. Jadi ini hikam apa ngendikan ngeten, hikam apa ngendikan ngeten. Kadang anak kiai itu ora alim. Sajane Allah dia pertunjukan nak nasab itu tidak maksa Tuhan, tidak bisa maksa Tuhan. Nak anak anake wong alim kudu alim. Ana anak wong suge, uripe kangelan, era eh, putu wis buruh wong. Mergo Allah ora iso dipeksa nak anak wong suge kudu tapi kadang Allah itu gak pertunjukan sing sunnatullah. Umumnya anak wong alim ya alim, umumnya anak wong suke ya suke, umumnya wong ayu sing seneng ya akeh. Tapi kadang Allah gak pertunjukan sing sebaliknya kabeh. Ono perawan ayu rapa ayu rabi sing elek kawin biyu. Cangguan teng rapa ayu rabi sing elek. Nah, semua pertunjukannya Allah sing beda-beda ini mau nunjuk. Nona Allah disifat kohar, Allah raisodi. iso Nah, jadi orang putu kiai alim apal Quran, terus rapati alim. Nah, jadi Allah kepengen nunjuk, nona Allah awal kena diatur nasab. Tapi masyarakat malah mencibir putu wong alim gak ngalim. Malah keliru Allah dia pertunjukan kok malah oleh nafsirno kok malah. Paham sih maksudnya? Jadi semua asar sing terjadi gue buktin min asari kudratihi. Kabeh gue asar kudroya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh nabi, cara lahir di anak kanan. Nabi Ibrahim nabi cara lahir di bapak Nabi Azar. Nabi Muhammad kekasih Allah cara lahir di paman Abu Lahab. Kita ora roh di intinya Intine nunjukno tidak semua yang diinginkan Nabi kesampaian. kudunya Nabi Muhammad paling berkeinginan adalah Abu Lahab iku mukmin piye-piye paman kandung. Abu Jalak paman Nado paman misanan peminduan. Nah, Abu Lahab rak paman apa? Cer, ya paman kandung. Talib yang alami ngoten. Sampai Nabi tidak pengeran inna kala tahdi man ahbabta walakin wa yahdi mayasa. Nabi sebagai manusia kuwutinge pol wis sini wasi. no sini pasutno jenenge Qatilu Hamzah. Nabi tentu buatan kenal jenis wasi, tapi Nabi maksud-maksudno maksud Qatilu Hamzah, wong sing mata ini Sayyid Hamzah. Tapi Nabi ketika sering maksud no malah ayat turun salah kamil al amri syai'un aw yatuba alaihim aw yo azibahum. Mat kowe iku ora pangeran, sembangeran pangeran aku. Kowe ora iso intervensi aku di sing perlu tak sepuro, di sing perlu tak sekso Iku urusanku, iku ora wilayah. Delalah malah wahsi diparingi iman. Piye iki jajal? Lane bangun sering nak ngendikan tengkulo, kula, kowe geman nyiri santri. Kadang santri sing buat senengi rada dadi Siapa di buat senengi rada wong ya pangeran. Ora lagi kiye bodoh sing tak senengi manfaat sing tak senengi ora manfaat iku amatir gitu. <laughs> Wong ora iso ngaji. Gitu. kiye sing ngene iku ora pati iso napa ngaji. Kaya apa gedinge Nabi ning wasi. Tapi malah diparingi gitu. Wis ngono pangeran. Laisa laka minal amri Nah urusan pangeran tetap ya fa'alu maya, ya ma yuri Lah kita ora tau roh. Sing cerita paling ngeri Ini gue, gemes misbah Tangganya sahih Muslim. Wonten preman, wonten tiang sujud. Tiang sujud. Wong soleh sujud, diinjak be preman, sih diinjek. Bareng diinjek sing sujud muni nih. wah wah lah ya wahula. Ini kita sahih Muslim, Bukan cerita konek, teng kitab sahih. Wah wah lah ya wa Orang Ora Allah nyepura kowe. Oleh muni wah. Pangeran tersinggung. Tersinggungnya pangeran itu Bagaimana mungkin kamu yang manusia mengatasnamakan saya bahwa saya tidak bisa ngampuni dia? Saya ini Tuhan Ghafur. Saya jekte tak sepuro pura dari pangeran. Ya. Mulane aja geman, sumpah-sumpah nggo pangeran aja geman, Kang. Mulane kadang-kadang wong Islam apik sing wong awam. Juancuk kowe, dia sem, atau apik muni ngono. Timbang bawa-bawa nama Tuhan, sebenarnya Tuhan tersinggung karena Allah buat catut namanya dalam konteks yang Allah tidak Ridho. Misalnya kulo, kulo sebagai kiai misalnya, kulo sebagai guru jenengan misalnya. Terus Mustafa kalau kulo tak pasut. uang kok orang hormat guru. Allah orang berkahi kue. Itu kadang Allah tersinggung. Saat kan saya mengatasnamakan Allah, mensifati Allah tidak berkahi kamu loh. Allah zat sing Rahman yang sering berkahi orang. Sekarang sifatnya kamu ambil karena Anda emosi. Kemudian sifat itu kamu rubah menjadi sifat yang merugikan orang Paling angel. tung kitab hadis sohe. Bagaimana mungkin? Mulanya Allah tersinggung. Kalau aja apal saja tersinggung ini itu. ngeten. Man dia ta'ala aliyya Allah akhira li fulan. Fakat ghafartulah. Saya kandani Nabi. Pas saat itu ada Nabi ada Nabi di angkatan orang itu. Hei Nabiku, wong itu dani. bagaimana mungkin dia sumpah dengan nama saya bahwa saya tidak bisa mengampuni orang itu. Saya ini Tuhan, mengampuni tidak terserah saya. Kenapa dia melok-melok mencatut saya. Itu paling angin. Ya, semuanya kabeh-kabeh wali itu sang wiridan mau Allah, Allah, Allah. Maksudnya orang ngatur pangeran Ya Rahman, Irhamna, Ya Rozak, Ursubna, semuanya Allah, Allah. Maksudnya itu, mbah kono, pokoknya Allah, Allah, mbah Jadi cara diterjemah ini, Allah, Allah, mbah kono, Allah, Allah, mbah <laughs> Wah, repot. Rizane wali, malah suka maju wali. Perkara ini dia mesti rawani, tenanan ku rawani. Perkara ini Bokon, bokon. masih muridnya murid Basim sing tukang micet itu mau diwiritan. Basim apa mijet mau diwiritan? Mau nangin ngene tok. Engko nang tok perkara ini maksudnya serai sok, bingung deh nyipati pangeran. Engko nangin ngene maksudnya ra di tebak, engko nangin ngene tok. Jadi kabeh wong bingung nek ngadepi pangeran. Kok ya seperti itu. Tapi kue orang syariat ya rusak jadi kafir itu. dia kue kudu seneng wong soleh, gedeng wong dolim. Iku cara nopo? Tapi pas kue gedeng wong dolim, sisakan satu ruang bahwa Allah ya falu maya. Saya wae wong dolim iku diparingi hidayat, sing saiki soleh idolak no, jebule suul hati. Tapi kue cara syariat kue kudu wajib seneng wong soleh, gedeng wong dolim secara syariat. Tapi harus sisakan ilmu hakikat, nah Allah ya falu ma yasa. Wis ngono, mulai jadi wong alim, mulai toro-toro wong alim ku dijak bakas Allah ku men kuatir keliru. Masyur ku ada yang dia ngalim senane bakas. Barung sing enak endi? wong edek ning dari sing penting-penting malah keliru malah repot. Kadang wong janggal. Wong ora tau bakas Allah kok keramat. Makanya ini menghindar. Menghindari mergo kuatir salah tafsir. Ya salah nopo? Tafsir. Itu ora tau kok. Ya paling angel. Jadi kita mencatut nama Allah itu paling angel. Jadi sajane hakikate Allah. ini Niku sekitar roh mau lewat asma'i. lagi antara asma'i ku Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya wis. Tapi ya ono sifat Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qahhar. Niku menasio Nabi kekasih kena kohar tuntas kan. Masuk kekasih lan kena sifat kohar ya tuntas. Nabi Nuh kurang kekasih be pangeran Ulil Azam. Protes Mbak Pangeran. Gusti seputi to jenengan. kan an kok tetap tenggelam. Innahu napa min ahli. ini kok keluarga kula. Keluarga kula jari jenengan wa inna wa'dakal jari jenengan nak keluarga kula jenengan selamat no. Ya protes Nabi Nuh yang menuso kan. Dia cara pandang ketika Allah berjanji no, engkau ono banjir bandang, keluarga tak selamat no, keluarga tak selamat. Inna min ahli wa inna wa'dakal haq. Tapi ternyata Allah punya cara pandang yang beda. Cara pandang Tuhan adalah innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Sebagian kiroah innahu amila ghairu sholih. Dia itu udah anak kamu karena dia punya perilaku yang tidak baik. Makanya ada ulama berpendapat anaknya kiai atau anaknya orang soleh kok kelakuannya beda banget. Itu dianggap terputus. Mereka kan itu dianggap terputus sokonok. Mereka innahu amalun ghairu sholih. Ya berat. Tapi kita tidak tahu cara pandang Tuhan seperti itu. Tahu-tahu begitu. Nabi Nuh lah ya orang roh. Tapi ada sok tahu. Wong Nabi Nuh kekasih pengirannya ora roh nak Allah. Tahunya ya saat itu kalau Allah punya pandangan seperti itu. Pertama dia cara pandang bibi anakku yo aku. Tapi bareng ternyata begitu. Jadi amuk Fala tas alni male salaka bi ilm. Jogeman bejaluk aku gak ilmiah blas yo. Ini aizuka antakuna minajahil. Aku ngani ini aja gemar dari ubudu Maksudnya ternyata aku salah. Ya, jangan-jangan anak kita, keluarga kita yang kita doa-doakan, cara Allah mereka gak kepen soleh blas. Misalnya kue jadi kiai soleh, senanam tahajud, sholat kopiah badia. Kue diponaan, boweling, buat cuma untuk hidayah. Wong ponaan nemu sebarang ya Allah sampai kau balik. Uang kok melarat ngono. Uang kok main ngeleti masjid ae. Lah dalam keadaan ponaan semis antipati ra kepen dadi pali. Eh pali men donga supaya ponane kok <laughs> dekne kan gak sambung. Misalnya lho. Kan kita ini lucu. Misalnya kula sebagai wong alim atau sebagai wong soleh. Banyak cara wong tertentu profesi kayak saya itu tidak menarik. Hasilnya ra jelas, gaji gak tetap. Sing seneng paling ya semua salam template, 100 200 paling wong hormat salam YouTube. No misalnya jadi presiden, jadi menteri. Lawang dibuka no. Lu dari awal dia nera tahu kepen jadi wong alim kok wong alim e GR ya Allah mungkin kita yang niku alim <laughs> kok kira kepengen kok foto gak no. Wong dari awal nih terbersit No. Foto mungkin Nabi Nuh dengan anaknya seperti itu. Ketika Nabi Nuh profesinya jadi nabi dakwah, mungkin kan anu wong ngono wae mengurusi wong dijak Enak ya opo? Kan gak sambung kan? Akhirnya Allah yang nuruti kepinginannya kanan, yaitu tercerabut. Bibi an ya, ya tau kepengen koyok. Kata. Ya. Nah, ini kalau ijazah dengan sama nabi anak soleh, mulai cilik tanamkan seneng kesolehan. Sekali rasa seneng kesalehan, cah cilik roh wong soleh itu janggal. Dong misalnya umur wolong tahun rabuk tanam mau kesalehan. Bapak apa main yang masjid, raweh, bariku tartilan. Indah ini Sementara anak wong nasional, wong awam misalnya, wong awam. Belok TV, enak. Bariku makan-makan enak. Bariku main karambol, bopo enak. Cacili kan tetap seneng sing gampang-gampang. Lalu akhirnya cacili itu, oh, gusti kalau aku pengen kayak bapak, kayak iku, mergo. Dari mulane rata-rata ulama daerah ini cacili itu ditarbiyah, mulai cilik, seneng kesolehan, biar orientasinya. Soleh. Nah, awalnya rasa seneng berat. Mulane pertama ibadah jane seneng ora kok dipleter gak seneng. Walladzina amanu asyaddu hubbal Mana kulo nu ngambil anak kulo wedi tenan, piye supaya anak kulo nu seneng wong soleh. Niku seneng kaki jajan tak kei dhuwit ben seneng jajan, ben seneng nak wong soleh iku api. Mana kulo seneng adat kiai-kiai nak dolan ning gone wong, cah cilik dikei dhuwit kulo seneng. Ben roh cah cilik nak wong soleh iku api. kadang sira soleh lomo sing soleh medhit inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wis inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhire dadi lek ngidolakno wong dolem mergo lomo mangkel wong soleh. Medhit lai soleh lomo medhit wa ala penyakit. Wa man jare pangeran wong bejo iku sapa? Wa ma yuqasu nafsi fa ulaika humul muflihun. Wong sing terbebas kok sifat medhit yaiku wong bejo. Artinya nak wong medhit ora bakal bejo. Mungkin rusak tatanan. wong rapati sholat mau caci lili jika ijaz dan lele nanti lo tv bareng waya ono es liwat aja mangan es bareng tulan ibu bung soleh wah satu tahun sore sore rangap sih wes mentar ada kayak itu sesuai caci mikir kok menarik iku Saya <laughs> mulai ada uang mikir, mungkin ada pelang-pelangnya. Paham ya, jadi hubungan dengan Nabi, Nah, ada Hasan Husain, biar baik sholat itu digendong. Pas Nabi sujud ditumpaki yo menengah. Niku dugaannya para ulama dan saya percaya. Andai kan Nabi nyentak Sayyid Hasan Husain, maka pikirannya caci cilik, mbah itu, gara-gara sholatnya nyentak aku. Berarti Hasan Husain nganggap sholat itu problem. Buktinya ketika sholat bayi nyentak. Makanya Nabi nurut ya, yuk gendong digendong. Bahkan Nabi ketika ngadek putu jenis umamah yuk gendong digendong. Akhirnya saya cilik gak trauma dengan sholat. Karena ketika sholat pun gak hambatan bagi Nabi untuk menyayang seorang cucu. Umpama Nabi nyentak kaya umumnya kiai sing fanatik. Cah cilik ning masjid ngrameni tok. Susu cah cilik trauma di masjid, tapi rata trauma di lapangan golf. Malah repot. Lan kula nuras pendapat kula nggih sering ditakoni. Gus masjid itu piye sebagai cah cilik. Nah aku ya seneng tapi ngrameni. Ya keben jan cah cilik sing biru ra sing tuwek rame. tapi ora kuwi aku khotbah karo guru ngono apa kowe ora gremeng wis atuh aneh aneh wae aku Harus kene ke wirid dari seling pangeran kok eling caci lek kok eling caci lek eling pangeran nak makomku wis ora selali kabeh ora ono caguyon ora makomku wis ora krungu tapi ruang itu sendiri makom memdek berarti caci lek guyon wis apik anak ora duwe bapak utangnya akeh kasus akeh kok ana iso guyon alhamdulillah wong syukur kok ra iso wong ora iso syukur balane kafir iblis iki wong kafir iku ora iso syukur berarti kena ora iso syukur balane wong akhire ge ruang meten bocah cilik peluayan <laughs> ya ndur wong ape keluar waduh mari Gus kau waduh kena <laughs> dan jahil ya over oleh <laughs> Oh, Tuh, tak bela kok berlebihan. angel, kumpul wong angel. Tapi apapun itu kita belajar sama kaji Nabi. Yang Nabi nanti sholat jamaah di depan umum. Ini nyatanya Sayyid Hasan yang nanti nak munggah dengan Nabi. Nanti sahabat janggal. Nabi kok orang tangi-tangi kok sujud. Biasanya tidak selama ini. Ya sahabat yang ya roda beling diinceng. Ya ada sahabat. Mungkin ora sahabat ora do beli ora ora tareh iku. <laughs> Diken ora apa kok suwi. <laughs> Paling ya sahabat kok kowe-kowe ngene. Pasti ora mungkin ini iki Abu Bakar Umar gak mungkin sahabat yo ya akeh. Kadang kita ikut perkara deh. <laughs> eling-eling ya. Jadi kita dadi wong soleh, sing hati, ati Piye dunia gue pangeran. Allah di sifat dasar ya fa'alun Allah. Nah ya, nah cara tahu kita sama fi'lu kuli mungkinin altar ku segala barang mungkin bisa saja dilakukan tuh dan bisa saja enggak dilakukan. Iku hebat ulama. Mulai dhisik Nabi ya disifati ala arad al syariah. Allah disifati fi'lu kulli mungkinin ku. Ya wes Mana paling enak geng ngaji yang ini mesti selamat. Kau ngaji nerangno sifatnya Allah mesti selamat. Jadi ganjar cek ora, ditampa cek ora mesti selamat. Demo, iya nak disebadani nak ora. Mana teng fado ilal ilm, teng fadho ilal tapi jangan nutri. Tapi ini teng kitab Ihya wonten semua kitab ada termasuk kitab Majmu yang dikarang Imam Nawawi. Teng mukadimah kitab Majmu fadho ilul ta'lim. Ya sampean delok mungkin mukot mukadimah kitab Majmu teng fado ilul ilm ilmu kan dibagi kali misalnya ada ilmu ta'alum, ada ilmu ta'lim. Itu Nabi pernah masuk masjid. Yang satu kelompok mojok ning kono dungo nganti nangis-nangis. Yang satu kelompok ora dungo ning masjid mau mulang halal haram. Najis iku ngene, halal iku ngene. Jadi sing nih kewan halal iku iki-iki supaya halal disembelih. Ora dungo. Nabi bareng masuk teng masjid pinarak napa komane ngadeg Nabi bimbang. Ketika bimbang dari pendereknya Nabi ngendikan begini, ini hadis. Amma haula fayatuna wa ta'ala insya'a ajabahum insya'ala. Mereka itu orang-orang yang berdoa dan mereka orang baik. Tapi tetap terserah pangeran, nak kerso ya disebadani, nak ora ya dibarno. Wong dungo. ya lo itu ya nak pangeran kerso ya disebadani, nak ora ora. Terus kalau mereka itu orang-orang yang mengajarkan ilmunya Allah Ta'ala halal haram. Iku mesti bener ya e wong mulan halal haram. Wis aku tak melok iku wae. Wa inna mabu itu mualliman aku dadi nabi ya kon mulan halal haram. Akhire nabi melok gabung sing ngaji ke sing mulan. Mulane ulama iku ape ulama ya mulan. Nah, sama kok tangkrut. Lah wong apa? Ya pe wiridan mulan opo? Tapi nak ulama wiridan salah kaprah, nak kakean lho maksudnya nak kader. Maksudnya terus lucu kan. Mana kok jangan Iku ulama top ora tau wiridan, ya malah keliru. Banyak nabi era wiridan, nabi era eh, mulang kok malah kok soal. Lagi wong awam, itu ora wiridan Malah keliru. Mergi ngeten kang pentingnya. Umpama wong dungo kabeh. Terus di keyakinan setiap dungo disembadani, engkau suatu saat kecewa, broken. Tapi nak barokai ulama ngelingno, dungo itu ya Allah duwe hak, iso nyembadani, iso Tapi barokah itu mau kue mesti wong apik mergo duwe saupan, duwe tawaduk, duwe nyetokno butuhe ning Allah Subhanahu wa taala. Lah iku artine apa? Wong donga sing ra frustasi ya barokah didiane ula. Paham ya? Terus saiki wong donga-donga sing ra frustasi barokah didiane sapa? Didiane ulama. Nah donga iku ra mandi ra apa-apa, ben penting nyetokno istiqori wa tihali. Nyetokno butuh meneng Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wong sak dunia dunia selamat. mereka disebadani lah disebadani ija eling dawe ulama nak disebadani ya Allah ngetokno eh nak ora Allah ngetokno al kohar al-jab. Lagi-lagi keyakinan bener ini iki ya barokah ane ulama. Mulane Nabi melok gabung sing ulama. Paham gitu terus Paman kudu syukur. Wong sekedar gula ilmu dijamin pangeran. wong man salah katorikon yalta misufihi ilman sahala wahulahu torikon ilal jannah. Wong sing iso iso belajar boleh ilmu itu didungak langit bumi. Nanti iwak-iwak sini segoro. Jadi penak kan, pokoknya ngaji mulang itu penak langsung. Tapi nak dungo gini gua. Ya wow, nak onten tiang dungo kepengen suga, kepengen jabat, jebule kasil. Berarti nunjukno sifat rahmane Saiki ana wong kepengin apa-apa ora kasil, terus usaha apa wae bangkrut terus. Berarti nunjukno sifat qahare Allah. Dalla biwujudi asari ala wujudi nama Asma'i. Angger asari asar kasil berarti nunjukno sifat Wahhab, rozak Rahman, Rahim. Nah asari ra kasil berarti Allah nunjukno sifat Jabbar, Qahar, Al-Mutakabbir. Wa biwujudi asma'i hilan nunjukno kelawan anane asma'i Allah taala ala ti al-sofihi ing atase wujud sifate Allah taala. Mun karuan. Nah Allah di sifat Rahman, di sifat Rahim berarti Allah duwe sifat Rahman, di sifat Rahim. Andene asma niku sami kalian apa sih sifat. Wabi subuti au sofihi lan Allah nunjukno kelawan anane sifat-sifat Allah taala. Lan Allah di sifat nunjukno apa? Ala wujudi zati ing atase wujud zati Allah taala. Ismu halen krana iku utahe mohal ayaku mau te cuman ento jumeneng apa alwasfu apa sifat jumeneng binafsihi kan awak dhewe ne alwasfi binafsihi kan awak dhewe ne alwasfi Mergo gak mungkin sifat kok tanpa napa zat. Ya gak mungkin to Kang. Misale sifat itu mesti nemplek napa zat. Dadi nek ana sifat mesti ono, zat. Paham ya, mulane kudu matur nuwun. Tapi iki saiki wis ora roh ngene-ngene. Roe pidato untuk dhuwit, mulane ora ora tau mikir. Ora kabeh tapi akeh. Iku bahaya kang bahayane sok ben wong wis iso debat secara meyakinkan penting nyifati Allah nganggo napa zat. Pentingnya Allah disifati zat mergo nak Allah iku kagungan sifat kudroh, berarti Allah niku zat mergo sifat gak mungkin berdiri di atas sifat. Sifat mesti berdiri di zat. Nabi kita sebagai wong alim kudu nerangno khase kita meyakini Allah nggih bumi nunjukno sifat kudro. Nak wis ketemu kudro sebagai sifat ana sifat berarti mesti nemplek zat. is muhalun ayyaku mal wasfu binafsi. Mergo mokal ana sifat kok nemplek sifat itu sen sendiri. Saat babu jazabi mongko te wong sendiri sifat jazab. Maksudnya ketarik dari pengiran. Wong sendiri wis itu mana nih ketarik. Jazabal mana nopo? ketarik. Wong sing ini ketarik-ketarik Allah iku safu itu den buka sapa lahum. arba bil jadab Dibuka angka mali dati saking sempurnane dati Allah. Tapi semayarut dihum mengkono ni balekna sapa wa ta'ala gumi ahlal jadab ila syuhudi mana Mare nyekseni pira-pira sifate Allah ta'ala. Sumayur ji'ahum, mongko sumayur ji'uhum. Song kata irja, sumayur ji'uhum, mongko nuli balekna sapa Allah ta'ala gumi ahlal jadab ila ta'alu maring gumantungan bi asma'ihi lan pira-pira sifate Allah. Dadi ngeten. Tiang-tiang sing jazab kepingine Allah terus, Allah, Allah, Allah. Kepingine wae menang sing ketemu Allah. Jadi wong-wong jazab ku kepingine ketemu Allah sebagai zat. Ya kula kalian malah, wong sing eling pangeran terus sing jazab ku kepingine ketemu Allah sebagai zat. Barang kepengen ketemu zat kan ruwet wong Allah cara aturan syariat tak kowe geman mikir dadi Allah tapi kon mikir sifate Allah gak kecekel ade Allah pialeno wong amen golek ya aku ajare Allah semaya rutuhun ila suhuti sifate pialeno nang alam bumi semaya rutuhun ila ta'aluk di asma akhirnya dia dipaksa hanya kenal Allah lewat asma Akhirnya kita ya tahu ketemu Allah, tapi kita dipaksa kenal asmaknya Iku kita nyebut Allah itu sopo rohman Allah itu sopo rohim Kira usah boleh idate. Apa jenis semua yurjiun ilat ta'aluk biasma. Lah asmane Allah Ta'ala buat sebut-sebut itu butuh bukti. ini boleh bukti dia. Semua yarud duhum mongkonu dibalik no sopo Allah Ta'ala hum yang ahlal jadab. Dibalik no ilah suhu di asari. Mari ngeseni piro-piro asari Allah. Iku bukti sifat rahman itu apa? Manusia saat dunia bisa mangan. Kabeh samun lagi bisa mangan, bisa ngombe. Iku bukti ono sifat rahman Allah. Mohon niku tiang-tiang jadab. Niku walian, boleh izat, akhirnya ketemu sifat. Lana saiki wasalikuna iki kira-kira al-murid, muridun. Wasalikuna iki kira-kira wong sing ngambah dalane pangeran. Ya salikun gamangane tiang-tiang amatir, tiang-tiang sing makome ora jazab. Makam normal. Lah. Kaya oh, kula jenengan jenenge salikun. Mulane diarani suluk cara wali songo dari napa? Suluk maka salah kaya sulukan isim fa'ilin apa? Salikun. Kados dawuh Nabi apa? Mansalaka salaka tarikon. Lawa salikun te pira purung sing ambah dalan iku ala fi hadza ing ngatasé soal iki. Soal iki wau dene ora golek Allah se. Ya Allah golek sifat se. Lho ono bumi berarti ono sing gawe. Lho kok bumi ne hebat berarti sing gawe di sifat kud kudro. Nah sing difal kudro sapa Allah. Berarti ini golek asar se lagi ketemu sifat, baru ketemu sifat lagi golek zat. Lah nak wong jazat golek zat se berhubung gak iso ketemu, akhirnya dikenal no sifat. Mulane akhirnya ketemu neng dalan, dia ya, ketemu napa? neng dalan. Sitok bar munggah medun, sitok kongisor isor munggah. foto foto ora mugah, munggah, medun ketemu neng dalan. Nunggu macam mungkin keterangan yang ngotot, nunggu ketemu neng dalan. Fanihayatu salikin mongko utawi katoke klimaki ilmune wong salikin iku bidayatul majzubin iku kawitane ilmune wong jazab. Jadi cara wong salikin wis ilmu wis tuntas iku lagi ilmu awale majzubin. Jadi gamangane wa bidayatul salikin te kawitane wong salikin iku nihayatul majzubin iku dadi katoke wong sing majzubin. Lakin tabi maknan wahidin tapi ora kelan nganggo makna sing sitok. Farubamal takoya mongko terkadang ketemu sapa Rakyat salikin rakyat rakyat majudubin. ya faruba mau takoya mongko terkadang ketemu apa manhaji atau dalani salikin lan ini majudubin. fitori ini dalam dalam enggak ketemu ini dalam. hadza utawi iki ku fitarokihi pas munggai hadza hadza utawi iki fitadali ini dalam medune hadza sitok pas munggah sitok pas medu akhirnya ketemu padha ra pahami mergo la ya'rifu waha illallah rifu ya'rifu kun hawa illallah jadi nyata nih contohnya ini. Jadi misalnya Zaid ambil bakar rumah nongki. Bakar itu misalnya tiang jagat, Ya bakar itu tiang. Jagat. Jadi kepinginnya ketemu Allah langsung. Dia pernah mikir dia, pokoknya kepingin ketemu Allah. Karena bagaimanapun bakar ini manusia, manusia itu makhluk. Kalau mencari zatnya Allah pasti rusak. Terus masyur dari Nabi lalu, eh, apa jenis Lata Tafakkaru Kalau Kamu jangan berpikir zatnya Barang boleh Allah, be Allah ra dikai ruang ketemu. Mau ya dikenalkan asmanya. Setelah dikenalkan asmanya, dikenalkan sifatnya. Akhirnya kalau langit dibunuh Mbak pengiran. Dibunuh. Jadi harus dhuwur dibunuh. lawang salikin bareng roh bumi hebat darani wah segai bumi berarti dua sifat kudro. Nah Allah di sifat kudro berarti Allah itu zat. Aku tak golek ijazah sing di sifat kudro iku sapa? Aku tak golek sing di sifat Rahman sapa? Munggah deh. Lah munggah akhirnya ketemu. Sesi tak wis medhit. Sesi tak munggah. Tapi kok akhirnya kok iki sing munggah? Ya dicono meneh. Wis ngono iku dadi hadza fi napa? Tarqihi wa hadza fi tadalli. Tadalli maknane apa? Medhit. Mulane latin labi maknan wakil. Ya ketemune yang tengah, tapi yang tengah mana maknanya beda-beda. Sing sitok tengah berko dhuwur, sing sitok tengah berko ngisor. Kowe ora lha kowe ora tau munggah. Wah, wis repot makom-makom ini serana makome kok sampean barang serono makom. Tapi apapun itu kalau pesan penjenengan, kita kudu di permanen pikiran nah Allah gak mungkin sifat. rumah lagi, Allah itu gak mungkin sifat. Allah itu zat. lagi, Allah itu zat. Berhubung Allah zat itu layak hulu fi makanin. Allah tidak perlu tempat untuk sifatnya. Karena Allah punya tempat sendiri yaitu zatnya. Hada fi tarakihi wa hada fi sabdali.